بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد Malam kita selesai membahas ayat dari surat ke An'am ke ayat yang dikenal dengan 10 wasiat 10 wasiat sekarang kita akan bahas komentar ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang tiga ayat itu Qala al-muallif rahimahullah Qala berkata Syekh Ibn Mas'ud rahim radhiyallahu an kan barang siapa arada yang menghendaki ayyanzura melihat dia ila wasiyati Muhammad pada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati yang alaiha atas wasiat khatamuhu stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faliqra maka supaya membaca dia Qawlahu pada firman Allah Ta'ala Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum Qul katakanlah ta'alau kemarilah Atru membacakan aku dan menceritakan aku Ma pada apa-apa harrama yang telah mengharamkan Apa rabbukum Tuhan kalian alaikum atas kalian Ila qawlihi ta'ala sampai firman Allah Ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima wa anna hadza dan sesungguhnya ini wasiat-wasiat yang disebutkan dalam dua ayat sebelumnya itu sirati ke Allah mustaqiman yang keadaannya lurus fattabi'uhu maka mengikutilah kalian hu pada jalan Ibnu Mas'ud mengatakan Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang ditempel oleh beliau supaya membaca ayat ini. Maksudnya gimana? Rasulullah menjelang wafatnya memang tidak wasiat. Tidak wasiat. Terus tidak ada wasiat tentang siapa yang menjadi khalifah setelah beliau dan sebagainya nggak ada. Seperti yang diklaim oleh orang-orang BA. -orang apa Rasulullah wasiat yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Ali begitu. Isa sendiri mengatakan Rasulullah nggak wasiat sama sekali. Tempat Rasulullah tidak menulis wasiat, tapi karena persepsi sahabat yang waktu itu bermacam-macam, ya Rasulullah itu tahu karena sakitnya dan sebagainya, Akhirnya Rasulullah dia jadi nulis. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Yang ingin melihat wasiat Nabi, bacalah ayat ini. Kalau dibilang in, wasiat, kalau dikatakan Nabi wasiat, ya inilah wasiatnya Nabi. Kalau ingin mendapatkan apa wasiatnya Nabi, ayat inilah wasiatnya. Oke, kita lihat syarahnya. Ibnu Mas'ud Siapa Ibn Mas'ud? Wa Abdullah bin Mas'ud Ibn Ghafil Ibn Habib al-Hudali. Hudali itu salah satu suku dari suku Quraisy. Sahabiyun jalil minas sadiqin al-awwalin. Sahabat yang mulia termasuk yang paling awal Islamnya zat yang mulia termasuk yang paling pertama Islamnya min kibari ulama sahabah termasuk tokoh ulama ulama sahabat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia selalu mengikuti ulazama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ulazama itu ngintil terus orang Jawa. Jadi terus mengikuti Nabi, kemana saja Nabi pergi dia ikuti. Untuk apa? Untuk belajar ilmunya. Selain tokoh ulama Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling teliti dalam mengikuti apa saja dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Bahkan sampai jalan pun, cara jalannya Nabi pun dia ikuti. Dia contoh. Jadi cara jalan pun dia samakan cara jalan dia dengan cara jalannya Nabi. Watuwafiyah sanata sanata ini wa salasin. Afat tahun 32 Hijriah. Wasiat, apa maknanya wasiat? Diyal amrul muakkadul muqarrar adalah perintah yang dikuatkan al-muqarrar yang ditetapkan. Artinya wasiat. Khatamahu al-khatam bi fathit ta'i wa kasriha. Khatam bisa dibaca khatam, taknya fathah. Bisa dibaca khatim, taknya kasrah. Apa itu? Halaqatun datu fassin min ghairiha. Adalah alaqah. Apa halaqah? Besi bulat atau bulatan seperti cincin misalnya. Yang memiliki mata yang terbuat dari selain besi. Jadi lingkaran besi, terus di tengahnya ada matanya. Matanya itu ukiran dari selain besi. Kalau di kita namanya setempel. tel itu namanya buah Wa khatamtu 'alal kitab di makna taba'tu. Kalau saya mengatakan khatamtu 'alal kitab, aku menyetempel kitabku itu sama dengan ucapan orang Arab tu artinya apa menyentelnya sama itu secara bahasa begitu maknanya al manal al ijmali lil athar pengertian atau arti global dari asar hadis ibu rumah Mas'ud apa bedanya hadis dengan asar hadis itu biasanya istilah digunakan untuk riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Kalau asar biasanya digunakan untuk istilah riwayat-riwayat yang disandarkan kepada selain Nabi. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan tabi'in, tabi'in, namanya asar. Tapi kadang juga kalimat asar digunakan untuk penyebut riwayat dari Nabi. Jadi biasanya ada keterangannya. Misalnya, wafil asar anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam asar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sama dengan di dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga asar kadang juga disebut dengan kalimat hadis. Wafil hadis an Umar radhiyallahu an masalah. Contohnya seperti itu. Betul? Jadi seringnya penggunaannya adalah kalau hadis itu adalah riwayat yang dari Nabi, kalau asar adalah riwayat yang dari selain Nabi. Yadkuru bin Mas'udin radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Ibnu Mas'ud mengatakan menyebutkan dalam kalimatnya itu tadi seandainya wasiat saya tidak akan wasiat kecuali dengan wasiat dari Allah. Jadi, seandainya Nabi wasiat, kapasti pasti wasiat itu adalah wasiat dari Allah, perintah dari Allah. Fa inna qad wassa bima fi hadhil ayat Kemudian Allah telah wasiat dengan isi ayat ini. Tiga ayat ini. Tiga ayat tadi di akhirnya selalu ada kata-kata apa? Dzalikum wassakum bi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maka bisa dikatakan isinya ayat itu ada 10 perintah di situ itu adalah wasiatnya Allah. Bi'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wasaqum. Karena Allah selalu mengakhiri setiap ayat dari tiga ayat itu dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalika lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inna ar-raziyata kullu ar-raziyah ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyata. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu itu karena nanggapi penyesalannya Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu karena menanggapi penyesalannya Ibnu Abbas. Apa sih penyesalannya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan inna raziyah kullur raziyah. Raziyah itu apa? Bencana. Bencana. Musibah besar. Apa yang dia maksud musibah besar itu? mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyata. Telah sesuatu yang menghalangi Rasulullah untuk menulis wasiatnya. Jadi Rasulullah di akhir sakitnya sebelum wafat itu sempat minta kepada sahabat-sahabat yang di situ ambilkan saya kertas, ambilkan saya pulpen, saya akan tulis wasiat untuk kalian dengan wasiat itu kalian tidak akan berselisih selamanya. Hanya saja karena Rasulullah waktu itu keadaannya sudah sakit parah, sahabat-sahabat yang ada nanggapinya macam-macam. Ada yang ingin segera mengambilkan uh, alat tulis buat Nabi. Ada yang nyangkal, gak usah Nabi ini sudah sakit parah ini paling ngomongannya ini mindur. Nah, rawami begitu akhirnya Nabi ya sudah sudah nggak usah. Sudah. Akhirnya Nabi nggak jadi tulis. Makanya Ibnu Abbas sangat menyesalkan sekali kejadian itu. Musibah itu musibah. Nabi mau nulis wasiat nggak jadi gara-gara kita ribut. Tanya terus Ibnu Mas'ud mengomentari ucapan Ibnu Abbas dengan apa? Kalimatnya tadi. Fadzakkarahum fadzakkarahum Ibn Mas'ud radhiyallahu an anna indahum minal Qur'ani ma yakfi. Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita sudah ditinggali Quran. Itu sudah cukup. Kalaupun Nabi tidak sempat wasiat dengan wasiat yang lain, Nabi meninggalkan Quran itu sudah cukup buat kita. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Sebab seandainya Nabi wasiat pun wasiatnya pasti ya sudah ada di dalam Quran. Wasiatnya pasti sama dengan yang ada di dalam Quran. Jadi nggak usah disesali kalau Nabi akhirnya nggak jadi wasiat. Karena Sebab andainya Nabi wasiat pun isi wasiatnya pasti sama dengan isinya Al-Quran. Makanya Ibn Mas'ud mengatakan kalau ingin melihat bagaimana wasiat Rasulullah SAW baca ayat ini. Nah, lengkap semua sudah di situ. Sembilan perintah yang rinci ada di situ. Mulai dari jangan syirik, jangan membunuh, berbakti pada orang tua, apalagi berbuat adil, menjaga amanat dan seterusnya semua ada di situ. Kemudian eh, yang terakhir wasiatnya umum. Apa itu? Wa anna hadha sirati mustaqima. Syariatnya, syariat Allah, syariat Rasulullah. Secara umum itu adalah sirati mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang tegak. Kalau pengen benar, ikuti itu. Fattabi'u. Kalau nggak ingin berpecah belah, ikuti itu. Fattabi'u. Kalau nggak ingin jauh dari kebenaran, ikuti itu. Fattabi'u. Munasabatu hadzal asar lil bab. Hubungan asar Ibnu Mas'ud ini dengan bab bab apa? Hukumnya tauhid atau bab wajibnya tauhid adalah bayanu anna ma zikira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud atau asarnya Ibnu Mas'ud ini menjelaskan bahwa perkara-perkara masalah-masalah yang disebutkan dalam tiga ayat ini itu adalah wasiat dari Allah juga wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu dikatakan itu wasiat dari Allah, maka itu berarti juga wasiat dari kenapa? Karena seandainya Nabi wasiat, wasiatnya pun sama dengan wasiatnya Allah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yusi bima awsallahu bihi. Karena Rasul seandainya dia wasiat, wasiatnya sama dengan wasiatnya Allah. Ma yustafadu min qawli bin Mas'ud. Faidah yang bisa disimpulkan dari ucapan Ibnu Mas'ud tadi apa? Yang pertama, ahamiyatu hadhil wasayal ashr. Pentingnya sepuluh wasiat ini. Yang pertama apa? Jangan syirik. Yang kedua apa? Am, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga apa? Jangan membunuh anak dengan alasan apapun. Yang keempat apa? Jangan dekat-dekat dengan maksiatan. Yang kelima apa? Jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Yang keenam apa? Jangan dekat-dekat harta anak yatim. Yang kelima apa? Kalau menakar, menimbang bagi yang bisnis supaya yang adil. Yang ke 8 apa? Nah, kalau berbicara, berbicara yang adil. Yang ke 9 apa? Tetapi apa yang menjadi pesan-pesan Allah. Tetapi apa yang menjadi janji-janji kita dengan orang lain. Tetapi semua. Kemudian yang lebih umum yang nomor sepuluh? Tetapi apa yang ada dalam Quran hadis. Itu sepuluh wasiat yang ada di dalam tiga surat, eh, tiga ayat dari Al-An'am tadi. Kayak Ibnu Mas'ud mengatakan, itulah wasiat Rasulullah. Itulah wasiat Rasulullah yang sudah ditempel. Okay. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah. Rasulullah mewasiatkan semua wasiat dari Allah. Kalau sesuatu itu adalah wasiat dari Allah, perintah dari Allah, maka itu adalah perintahnya Rasul. Sesuatu itu perintahnya Rasul, maka itu adalah perintahnya Allah. Fakullu wasiyatin lillah fahiyya wasiyatun di Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap wasiatnya Allah, maka itu adalah wasiatnya Rasul. Yang ketiga, umku ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah dalamnya ilmu para sahabat dan kejelian mereka dalam memahami Al-Quran. Nah, makanya dalam memahami Al-Quran, Al-Hadis, rujukan kita kemana? Adalah cara sahabat-sahabat Nabi memahaminya bagaimana. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tanyanya ke, tanyanya kemana? Ke sahabat Nabi. Apa maksud ayat ini? Apa maksud sahabat eh, Nabi ini? Kita tanyanya tanyanya ke sana. Kalau dari sahabat-sahabat Nabi tidak ada jawaban, tidak kita jumpai jawabannya. Kita tanya kemana lagi? Murid-muridnya sahabat Siapa murid-muridnya sahabat Nabi? Ulama-ulama tabi'in. Dari ulama-ulama tabi'in, kita tidak jumpai jawabannya. Kita tanya kemana? Kepada muridnya ulama-ulama tabi'in. Siapa? Ulama-ulama dari tabi'in. Tabi'in. Kenapa begitu? Karena mereka yang paling tahu, yang paling ngerti. Ketika Al-Quran itu turun, yang mengerti sabab nuzulnya turun ayat ini siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Yang mengerti kondisi ketika ayat itu turun sahabat-sahabat Nabi. Yang mengerti ayat ini mengenai siapa atau mengenai orang yang seperti apa? Sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Rasulullah bersabda begini? Yang tahu latar belakangnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah bersabda seperti ini itu konteksnya seperti apa? Yang paling ngerti sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang paling paham, paling banyak mendengar penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi siapa? Ulama-ulama tabi'in. Yang paling ngerti dengan penjelasannya ulama-ulama tabi'in siapa? Ulama-ulama dari tabi'in Oke. Ini enggak boleh ditinggalkan. Kalau ini kita tinggalkan, kemudian kita menafsiri Al-Quran dengan cara kita, menafsiri Al-Hadis dengan cara kita, dengan penafsiran kita sendiri, di, kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Penafsiran kita bisa salah. Akan salah. Gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam orang nedepi agama sehingga dia terjerumus pada syirik padahal dia maunya nedepi Quran hadis nedepi agama yang benar dia terjerumus pada bid'ah padahal tujuan dia nedepi agama yang benar penyebabnya ada berapa? ada dua sumbernya ada dua yang pertama adalah menjadikan sesuatu yang tidak layak sebagai dalil dijadikan sebagai dalil. Apa itu? Hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sangat lemah dijadikan sebagai dalil. Padahal itu tidak layak untuk jadi dalil. Yang kedua, salah memahami dalil-dalil yang sahih. Dalilnya benar dari Al-Qur'an Dalilnya benar dari hadis sahih. Tapi memahaminya salah. Kesalahan memahaminya dari mana? Penyebabnya tidak mau merujuk pada kepahaman para sahabat-sahabat. Tidak mau merujuk pada kepahaman para tabi'in. Tidak mau merujuk pada kepahaman ulama tabi'in tabi'in. Gak mau merujuk pada kepahaman ulama-ulama soleh setelah mereka. Gak mau. Ini yang jadi sumber kerancuan, jadi sumber kekeliruan dalam memahami agama ini. Memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, tidak merujuk pada pemahaman abad tabi'in dan tabi'in tabi'in.